Sabar nak ya. Alhamdulillah. Salaman dulu, salaman dulu sama Ustaz. Masya Allah. Minta doanya, minta doanya. Ya, Alhamdulillah. Warahmatullah. Sabar, sabar, sabar. Insya Allah. <clears throat> Setelah ini insya Allah ada perbaikan gizi untuk kita semuanya ya. Amin. Kita doakan moga-moga Anda Agus bisa meraih cita-citanya berguna untuk dakwah Islam. Takbir! Baik, berikutnya uh, langsung saja kepada Ustadz Somad, mungkin juga Ustadz Felix. Ada beberapa pertanyaan. Uh, Baik. Wah, ini pertanyaannya nanti silahkan Ustaz Felix baca sendiri karena ini terkait dengan uh, eh, jumluan jumluati ya. Nah, kita berikan ke Ustadz yang paling ganteng dulu. Silakan. Iya, dibaca tak? pertanyaan. Baik. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah. Amin. Saat anak mau tanya, bolehkah orang tua memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan orang tua yang tidak dicintai oleh anaknya? Masya Allah. <laughs> Bukan karena agama melainkan hartanya, karena anaknya hidup tidak susah. Syukur Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya curhat ini kayaknya, ini iya. <laughs> bukan. Baik teman sekalian, masya Allah saya tadi masih uh, masih terngiang-ngiang tadi adik kita tadi Agus tadi ya. Dia baru pacaran 6 bulan aja pengakuan sampai nangis-nangis ya, oh, ya, masya iya. Allah. Uh, padahal ibu-ibu kan sudah tahu ya bahwa cinta itu ada tiga yang paling besar ya. Satu cinta seorang uh, cinta seorang bunda pada anaknya, yang kedua cinta Allah pada hambanya, yang ketiga cinta fitri ya. Kan, nah, ini ada di sini. <laughs> dia enam bulan aja, dia sampai nangis-nangis. Kalau Mas Wisnu kita suruh <laughs> ngomong di sini, entah apa yang terjadi gitu ya, masya Allah. Enggak, sorry. Nah, itu adalah sedikit gambaran saja, masya Allah itu artinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat lalu kemudian bercucuran air mata, masya Allah. Kita minta mudah-mudahan adik kita ini mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah. Baik, baik. Sekarang eh, masalah tentang cinta. Jadi bapak ibu sekarang jadi gini, orang tua itu memberikan saran bagi anaknya. Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya. Artinya, ada satu titik tertentu di mana ketika kita memang sayang dengan orang tua, orang tua mau kebaikan e, untuk anaknya, salah satu pernika eh, sorry, salah satu syarat yang dikatakan manis tato amin bil baat, Siapa yang diantara kalian memang sanggup untuk menikah Yang dimaksud kesanggupan adalah Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah Termasuk di situ adalah bagian daripada harta Makanya ada empat hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah yang keempat adalah penampilan, wajah dan seterusnya. Nah, tapi kata Rasulullah pilihlah karena agama. Andaikan orang ini agamanya sama-sama bagus, tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain, maka wajar ketika orang tua minta sama yang hartanya lebih banyak. Kenapa? Menurut dia lebih bisa menjamin. Tapi kalau andaikan semua pertimbangan ini dilihat daripada agamanya, yang punya harta tapi tidak punya agama, lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama, ini sama saja bunuh diri. Lah kenapa? Karena pernikahan itu tidak cukup karena harta. Oke, coba lihat terus kalian. Uh, eh, siapa yang masih jomblo? Angkat tangan yang masih jomblo. Yang masih jomblo angkat tangan. Oke, sekarang saya tanya. Yang laki-laki dan yang perempuan saya mau tanya sama perempuan. Mau yang setia atau yang mau yang selingkuh? Benar. Laki-laki selingkuh banyak atau tidak? Berapa persen? 100. Berapa persen? 100 persen. Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh? Karena memang cowok-cowok pengen untuk punya lebih daripada satu. Maka ketika diteliti berapa persen cowok mau selingkuh, jawabannya adalah tiga di antara dua laki-laki mau selingkuh. Paham Bapak sekalian? Berapa? Tiga di antara dua. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki ini bisa setia? Oke kita lihat. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya, istri yang cantik. Pasti nggak kalau istrinya cantik lantas laki-laki setia? Belum tentu. Artis-artis cantik atau tidak? Cantik. Banyak nggak yang selingkuh? Banyak. Berarti cantik cukup atau tidak? Enggak cukup. Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan, maka orang kaya pernikahannya semuanya sukses. Tapi apakah orang kaya yang menikah semuanya sukses? Belum tentu. Makanya pertimbangan paling utama adalah agama. Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain, negosiasi. Pahamkan mereka. Gimana caranya? Contoh sedikit. Saya pas mau nikah, saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya. Ibu saya nggak mau terima nggak mau pokoknya. Lah kenapa? Alasannya dua. Satu, dia bukan orang Cina. Dua, dia kerudungan. Berarti ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan. Karena ibu saya maunya yang Chinese juga, yang nggak kerudungan. Maka saya bilang sama ibu saya, kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya. Saya kemudian nego sama istri, eh, sama ibu saya. Ibu saya nggak mau nanti dinego. Saya bilang, mendingan saya nggak usah nikah saja. Lah kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan, tidak yang satu visi, maka ini sama saja, sama saja pernikahannya jadi masalah. Lah kenapa? Karena pernikahannya tidak satu visi di Amerika, ketika saya datang ke Amerika, banyak pernikahan yang gagal gara-gara apa? Gara-gara mismarriage, marriage, nikah karena nafsu. Awalnya mereka sama-sama tidak beragama, karena itu mereka nikah. Setelah mereka nikah, yang cewek tobat, lebih mendekat pada agama. Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya nggak mau tobat, lama-lama yang perempuan galau. Ustadz kami pengen diimami Ustadz Ustadz kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab Ustadz Yang ngajarin anaknya akidah Ustadz Nah ini bermasalah Kenapa? Karena visinya tidak sama Nah jadi kalau ada kasus yang seperti itu Negosiasi bareng orang tuanya Dan jangan dengan cara yang kasar kebanyakan kita dengan cara yang kasar datang pada orang tua ibu tahu tidak yang benar itu adalah berdasarkan agama bukan berdasarkan harta ibu matre ya kalau matre masuk neraka lah matilah kita Nah kenapa? Karena caranya kasar. Coba berdua-dua sama ibunya, pergi ke satu tempat, lalu bilang, Ibu, makasih, saya sangat berhutang sama ibu, sudah mendidik saya jadi orang yang baik, saya nggak akan bisa jadi begini kalau bukan tanpa ibu, dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu untuk masuk surga. Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama. Kalau dia beragama, saya bisa masuk surga bareng-bareng, dan bisa menjadi jalan ibu juga untuk masuk surga. Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar. Negosiasi sama ibunya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan dengan agama, bukan etnis, bukan harta, bukan selainnya. Kalau misalnya mau lagi cuma tanya sama ibunya, ibu pas nikah sama bapak sudah kaya atau masih miskin? <laughs> sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah nggak ada yang mapan. Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau jomblo-jomblo nggak akan ada yang sakinah, karena sakinah itu datangnya daripada Allah setelah pernikahan baru sakinah. Maka kalau ada seorang jomblo cewek nanya, "Ustadz, kami pengen cowok yang mapan." Yang mapan ada nih, yang di depan nih mapan semua. Wah, wow, sekali <laughs> Karena sudah nikah. Kalau jomblo tuh nggak mapan, goyang terus dia. Wah, wow, sekali Nah, <laughs> kenapa? Karena belum nikah, belum litas kunu ilaiha. Wallahualamissalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik tadi ada uh, eh, teman yang mau nanya di antara uh, yang di depan ini kata mau nanya silahkan ini mau testimoni juga ke depan tadi. Iya. <laughs> mau Berapa testimoni. lama pacaran? <laughs> ya ini beliau mau testimoni terlalu banyak gizi katanya ya. Saya cukup ABC aja. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak ibu sekalian. C. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya nih. Yang terhormat para guru kita di sini. Tadi pertanyaan ini idenya ketika Ustadz Felix menceritakan mengenai kancil tadi. Ternyata saya pikir-pikir memang pendidikan masa kanak-kanak itu jauh dari akidah. Contohnya dari lagu. Lagu apa namanya? Anak-anak nih, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, nggak sopan. Muka didudukin. nggak ada adab. Terus naik kereta api tuk tuk tuk. Siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma, nggak jujur nggak bayar. Bener kan? Potong bebek angsa, masak di kuali. Wah bener tuh, potong bebek angsa. Nona minta dansa, dansa empat kali. Abis motong kok joget-joget. Nggak ada. kuda dan biru, meletus balon hijau. Dar, ya kan? Hatiku sangat kacau. Timbang balon aja hatinya kacau. Terlalu baper. Ini kayak generasi sekarang ini. Nah, pertanyaannya Ustadz. Bagaimana kita bisa mendapatkan putra-putri masa depan yang sesuai dengan akidah? Kalau dari kecil kita tidak diselipkan dasar-dasar akidah. Sedangkan standar di negara kita ini bukan sesuai syariah gitu. Kira-kira bagaimana kita mencikapinya nih Ustaz? Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu ya. Baik, saya akan jawab ya. Perhatikan, buka surat Al-Baqarah 34, pojok kanan atas ya. Baik. Silakan, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang beriman jangan katakan ra'ina wa qulun zurna wasma'u, tapi gantilah kata unzurna wasma'u. Islam tidak melarang tapi memberikan alternatif. Ini haram, ini lagu tidak mendidik, ini lagu tidak benar. Yang benar mana? Maka insya Allah sahabat-sahabat artis kita akan menciptakan lagu-lagu yang benar. Sementara mereka mencipta lagu, maka nyanyikan aja lagu yang mendidik dulu. Hmm. Paling tidak dia tidak mengajak kita duduk di muka dan masa meletus balon satu risau, tidak ada sakinah dalam hatinya. Oleh sebab itu maka adik-adik, anak-anak akan datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tablik akbar. Apa acaranya? Lomba mencipta lagu anak-anak yang islami. Upload dan dewan juri akan menyeleksi nanti. Ini lagunya layak, ini lagunya menanamkan akidah maka anak-anak kita berkreasi. Islam tidak mengharamkan seni. Seni patung haram digantikan dengan seni kaligrafi. Seni musik yang maksiat haram tapi digantikan dengan musik yang islami. Alhamdulillah sudah tampil para penyanyi-penyanyi yang islami, yang religius, yang mendekatkan akidah kepada kepala anak-anak kita insyaallah. Ditambahkan oleh Ustadz Felix <clears throat> Baik, jadi ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, mendidik tentang <clears throat> mendidik anak-anak kita dengan akidah Islam, tadi kuncinya ada tiga. Jadi dari awal dekatkan mereka dengan ulama, karena ini penting sekali. Kalau mereka mengenal ulama, <clears throat> maka mereka mengenal adab yang betul. Mereka mengenal bagaimana cara mengakses ilmu yang betul. Imam Ahmad bin Hambal ketika punya kajian, maka yang datang itu bisa puluhan ribu. Tapi yang bawa catatan itu cuma 100-200 orang yang di depan saja. Sementara yang lainnya cuma lihat di belakang, mengamati yang ada di depan, mengamati caranya berjalan, mengamati caranya minum, mengamati caranya berbicara, cuma itu saja. Kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini lebih terdahulu daripada pembelajaran ilmu. Ada orang dikasih ilmu nggak punya adab, malah jadi bahaya, malah jadi fitnah, ada orang kemudian sudah punya adab, maka insya Allah dimudahkan ilmunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ulama penting sekali. Dekatkan mereka dengan ulama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah disukai oleh anak-anak. Nah, ustadz somat, jangankan anak-anak, kucing pun suka. <laughs> Masa saya lihat kucing itu itu tidur atau lihat ya sebenarnya gitu kan ya. Jadi masya Allah. Nah jadi ini adalah kemudian yang pertama. Yang kedua saya tegaskan lagi sejarah. Jadi seorang ibu ini harus pintar mendongeng buat anak-anaknya. Harus pintar mengisahkan buat anak-anaknya. Karena menurut penelitian yang ada di Inggris, kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Jadi kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Berarti ibu-ibu harus cari kisah-kisah yang islami, kemudian ceritakan pada anak tanpa ibu sadari dia sudah simpen di sini. Dan dia akan jadi referensi berbuat sampai dengan dewasa, sampai dengan dia mati. Ada kejadian, mau lawan atau mau kabur. Itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian. Ada kejadian tertentu, mau jujur atau mau kemudian fasik. Semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu. Nah itu yang kedua, sejarah. Perbanyak sejarah. Yang ketiga, Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, insya Allah aman anak-anak kita mulai dengan menyukai, lalu kemudian mulai membaca, mulai menghafalkan, lalu kemudian mulai untuk bertadabur dengan Al-Quran tadi, insya Allah Al-Quran itu akan membimbing anak-anak kita untuk ke arah yang benar insya Allah. Jadi ini di zaman sekarang memang agak sulit, tapi harus dimulai dengan sekarang. Yang kedua, jangan sendiri-sendiri mulainya, mulai secara berjamaah. Ini adalah pesan yang pengen kita kirim ke seluruh Indonesia, bahkan kita kirim ke seluruh dunia, bahwasanya orang-orang itu kalau berbuat baik jangan sendirian. Nah, ini artis-artis datang berjamaah. Mara para ustadz ngirim berjamaah. Nah ini yang kemudian kita coba kirimkan pada orang-orang jangan berbuat baik sendirian tapi berbuat baiklah berjamaah. Kenapa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk meminta secara berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Lalu berikutnya Iyaka na'budu wa karena nasta'in. Tiga ayat awal ini semua pujian pada Allah. Tapi berkaitan dengan kita, Allah katakan, kalau Anda mau ibadah akan lebih enak bersama-sama. Kalau Anda mau meminta, maka akan lebih enak bersama-sama karena Allah menyenangi orang-orang yang bersama-sama. Berikutnya semua kami, Ihdina Siratul mustaqim, Siratul ladhina an'amta alaihim, Ghiril Makdubi alaihim waladdallin. Semuanya kami, bukan saya. Semua semuanya kami, bukan aku. Bisa dipahami Bapak sekalian? Berjamaah. Insya Allah itu kunci untuk mendapatkan ilmu daripada Allah dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Allah lebih sawab. Iya, terima kasih. Baik, berikutnya di tangan Ustaz Somad sudah ada segepok e, pertanyaan. Nah, kita akan mendengarkan eh, jawaban-jawaban e, dari beliau. Silakan Ustaz. Saya menjawab ini sampai selesai. Nanti waktu kita ada dilanjutkan Ustaz Felix. Anak saya lima tahun. Dia bertanya kepada saya mengapa Allah tidak nampak. Cara yang paling pintu supaya dia yang nanya lagi, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka. Tapi dalam kepalanya terus akan bertanya dan tidak puas. Oleh sebab itu jawablah dengan bahasa anak-anak. Kenapa Tuhan tidak nampak? Coba bernapas, hembuskan, tarik, Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaan Allah saja tidak nampak, apalagi Allah yang menciptakan. Itu dari matahari ada keluar cahaya ultraviolet, membuat warna kulit berubah. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaannya saja tidak nampak, apalagi dia yang maha menciptakan. Tentu dengan bahasa ibu. Pilihan diksi kata yang sesuai dengan usianya, ibu lebih pandai. Kalau ibu tidak pandai, operasi kelamin jadi bapak-bapak. Mengapa Allah ini besar? Allah itu besar. Mana dia? Kalau memang Allah itu besar, cari gubernur yang kurus. Gubernur itu besar. Coba tengok gambarnya. Gubernur itu besar apa kurus? Kurus man. Kenapa wartawan mengatakan dia besar? Bukan badannya, kekuasaannya. Kenapa Ustaz kasih contoh gubernur? Nanti saya cerita presiden ke situ. Kami memiliki koperasi simpan pinjam di RW. Setiap yang pinjam potong 10 Uang potongan nanti di akhir tahun dibagi bersama-sama. Apa hukumnya? Riba berjamaah. Berhenti, stop, keluar. Tapi kami sudah persatuan bagus. Bagaimana mengubahnya menjadi syariah? Adakan simpan pinjam syariah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau untung dapat untung bersama, kalau rugi ditanggung rugi bersama. Beda dengan riba, untung bersama, kalau rugi tanggung sendiri. Robah jadi bangsanya atau alihkan ke koperasi saya. Saya kerja di sebuah kafe menyediakan live musik yang saya tahu musik itu haram. Jadikan kafe syariah. Beda antara tempat laki-laki dan perempuan minumannya tidak ada minuman yang haram. Apa minumnya? Super food Susu cafe. Apa makanannya? Bakery roti. Dijamin telur ayamnya dicuci dulu, baru dipecah. Jangan yang tidak halal. Ambil telur ayam tuh, ambil telur ayam, ambil telur ayam. Bersatu antara tangan yang basah dengan adonan tepung, sementara telur ayam tidak dicuci, telur ayam keluar lubang si ayam. Tapi ada zona bensin dan lubang si. Musiknya musik Islami, tidak ada lagi cinta lagu-lagu yang tidak sendiri. Ini lagu-lagu mengajak berbuat zina. Apa lagunya? Cinta satu malam. Apa lagunya? Selimut tetangga. Coba lagu yang Islami. Hmm. Mengapa pendidikan di negara barat lebih maju daripada di negara Arab? Siapa bilang negara Arab tak maju? Lihat lihat dulu Arabnya. Arab mana yang tak maju? Arab Arab cemas, Arab mayor. Saudi Arabia maju, Mesir maju, tapi Barat maju kenapa? Pertama, mereka mengalokasikan dana untuk pendidikan luar biasa Australia memberikan beasiswa untuk Indonesia 100 orang. Anak kita sekolah bayar. Ustaz Somad kenapa kuliah sampai jauh di Maroko? Kenapa tidak S2 di tempat kita saja? S2 di tempat kita satu semester 7 juta. Sidang terbuka 15, sidang tertutup 10, buka tutup 25. Padahal APBD APBN kita 20% untuk pendidikan. Gaji guru, gaji dosen profesor di Malaysia, gaji doktor 6.000 ringgit. 10 tahun yang lalu waktu saya kuliah di Malaysia 6.000 ringgit kali 3.500 6.000 ringgit kali 4.000 berapa? 24 juta gaji dosen gaji dosen Abdul Somad dosen dosen, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Kata kiai, kata kiai, kamu hamil ya? Ya, baca banyak-banyak surat Yusuf supaya apa? Supaya iman anaknya akidahnya kuat macam akidah Nabi. Eh, si ibu salah paham ditandanya anaknya akan lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir, tengok PKI. Pendek kecil hitam. Akhirnya komplain sama Kiai. Pak Kiai, katanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng. Tapi Kiai tidak emosi. Suami sampean mana? Datang suami Christ. jangan sampai Setelah menikah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Ada perbedaannya. Waktu puasa, waktu lebaran berbeda. Siapa yang harus mengalah? Lu. Kok bisa beda lebarannya? Suaminya NU, istri Muhammadiyah. Ini perbedaan masalah usul. Ini masalah huruf saja. Antara NU dan Muhammadiyah Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama. Hanya beda pada usolli, hanya beda pada kurut subuh, hanya beda pada tasyahud, hanya beda pada menyentuh kulit batal atau tak Hanya beda satu zikirnya jahat, satu zikirnya sir. Beda satu doa sendiri, satu berjamaah. Kenapa perbedaan setelah menikah? Dulu kemana aja? Makanya sebelum itu harus bicara baik-baik, duduk bersama. Musa dengan perempuan yang dia nikahi anak Sa'id itu kenalannya tidak lama. Bagaimana Musa dengan anak Sa'id? Ketika Musa sedang bersandar di pohon, dia lihat ada orang yang yang kain, ambil air. Musa datang, Kata Musa, kenapa kalian ngantri lama? Air di sumur ini kami lama ngantri. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Ada batu bergelinding dari atas. Didorong Nabi Musa. Akhirnya pintu sumur lebar. Perempuan yang di belakang dipanggil. Ladies first. Perempuan itu mengambil air. Setelah itu perempuan itu pun membalas budi Musa. Kamu sudah menyediakan kami air, maka kami ingin membawa engkau ke rumah ayah kami. Akhirnya Musa berjalan di belakang, perempuan itu di depan. Musa melihat perempuan di depan, angin berdiri kencang. Perempuan kalau kainnya ditiup angin, nampak lekuknya. Musa maju ke depan. Begitu perempuan sangat duduk, nunggu angin berdiri, baru nampak itu. Sekarang tidak ada angin pun nampak. Maka ketika ketemu Shu'aib berkata, aku ingin mencari pengembala kambing. Apa kata anaknya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kalau mau mencari pekerja, carilah sifatnya dua. Pertama, al-qawi, kuat. Yang kedua, al-amin, amanah. Bapaknya curiga, kau sudah pacaran berapa lama sama dia? Kamu kenal semua? Baru tadi kenal. Kok tahu dia kuat? Karena aku lihat dia mendorong, membantu orang lain. Kok tahu dia orangnya amanah? Waktu kami jalan dia di belakang, tapi dia tidak mau melihat orang kami, dia pindah ke depan. Dalam satu perjalanan, kita sudah tahu sifat orang. Ini pacaran dua tahun, ngapain aja? Dua tahun kenalan, buruk, omong kosong semua, bohong, tipu-tipu semua. Oleh sebab itu, buanglah mantan pada tempatnya. itu judul buku. Oleh sebab itu maka kenal baik-baik kamu NU, saya ya. Nanti kalau kita menikah kira-kira di mana nih? Di Kormonil. Oh tidak. Oke kalau itu kamu jadi kamu saya jadi ya. Nanti kedua baru kita ketemu lagi. Tentu tidak paham, mengerti. Ini bukan beda agama, ini beda masalah furu, masalah cabang, bukan masalah nanti lagi-lagi akidah, syariah, akhlak. Berbeda masalah akhlak, biasa. Berbeda masalah syariah, biasa. Tapi kalau sudah masalah akidah, bisa kita terima? Tidak. Bagaimana pahala belajar tahfiz Quran sampai anak-anak itu jadi hafiz Al-Quran. Seorang anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram, di sujud terakhir. Ini kematian yang paling indah dan tidak bisa direquest. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram, sujud terakhir dalam sholat tempat paling afdal tuanya. Bu, anak ibu itu amalannya apa? Saya tidak tahu. Soalnya biasa saja. Dia bukan ustaz, dia bukan kiai, dia biasa saja. Ternyata setelah seminggu meninggal datang janda membawa anak. Janda ini mengaku anak ibu memberi sepertiga gajinya untuk biaya anak-anak kami. Jadi nanti kalau ada bapak meninggal tiba-tiba datang janda, itu tanda husnul khotimah ternyata sedekah diam-diam kepada anak yatim dan janda pahalanya luar biasa. Tapi nanti kalau bapak yang mau memberi, bapak yang beri yang antar ibu, yang bapak yang antar, nanti janda itu cantik berkelahi. Kita saudara, apakah uang pensiun yang diterima selama yang dianggap haram pensiun itu adalah gaji ketika kerja yang disimpan oleh negara akan dibayarkan setelah meninggal dunia. Maka itu tetap bagian dari pekerjaan kita ketika menjadi PNS. Kenapa usah bela PNS? Karena saya PNS. Bagaimana kalau penghasilannya hanya uang pensiun saja? Maka uang pensiun itu halal karena itu bagian dari pekerjaan kita. BUMN, ASN, PNS, ataupun perusahaan swasta. Apa solusinya? Tidak ada masalah, tapi perlu solusi? Masalah itu kalau ada solusi dan ada masalah. Atas masalah tanpa masalah, ada yang misalnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan. Ya, baik. Tadi ada yang mau tanya ke eh, Ustaz Felix, silakan Ustaz. Ya. Apa motivasi belajar agama Islam dari dulu hingga sekarang? Uh, jadi gini Bapak sekalian. Uh, ketika saya masuk dalam agama Islam, ada satu hal yang nggak bisa saya nafikan, ada satu hal yang nggak bisa saya hilangkan dari kepala saya. Apa yang saya nggak bisa hilangkan? Ada satu pengetahuan Allah itu pasti ada. Itu yang saya dapatkan ketika saya masuk Islam. Misalnya contoh, ketika dulu saya berpikir, apakah Tuhan itu ada? Saya dapat Tuhan pasti ada. Dari mana? Dari perhitungan fisika. Jadi ada seorang ahli fisika ketika dia ngitung tentang alam semesta ini, dia dapat kemungkinan Tuhan tidak ada atau seluruh dunia itu tercipta secara kebetulan, itu sama seperti ada angin puting beliung lewat ke tempat apa namanya pembuangan sampah. Setelah selesai dia lewat angin puting beliung itu jadi pesawat Boeing 737. Mungkin atau tidak? nggak mungkin. Maka dari situ saya yakin Tuhan pasti ada dan ketika saya mikir Tuhan itu namanya adalah Allah. Tahu dari mana? Al-Qur'an. Intinya adalah ketika saya belajar Al-Qur'an yang saya dapatkan Al-Qur'an pasti benar, Al-Qur'an pasti ada. Maksudnya Al-Qur'an semua yang dikatakan adalah pasti ada, maka termasuk yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah surga dan neraka. Kira-kira kalau surga sama neraka yang kepikiran dulu surga atau neraka dulu? Surga atau neraka dulu? Kalau saya kepikiran neraka dulu. Dan ketika saya kepikiran neraka itu, karena itu pasti benar, karena berita itu kan pasti benar. Berita itu kan adalah sesuatu yang nyata. Kalau saya yang saya pikirin pertama adalah neraka dulu, bukan surganya dulu. Lah kenapa? Neraka itu yang paling ngeri apanya Bapak Ibu sekalian? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang diceritakan di dalam eh, di dalam neraka itu yang paling ngeri ya. Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labisina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini senggak enak-enaknya hidup kita, kita tinggal mikir kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri. Bisa dipahami Bapak sekalian. Bahkan gak usah disiksa, suruh nunggu nggak ada selesai itu, itu juga siksaan sendiri. Nah maka ketika saya takut betul akan kemudian terjadi siksa itu, inilah jalan saya satu-satunya, dakwah. Lah kenapa? Karena kita bukan nabi, kita bukan syuhada, kita belum syuhada, yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdakwah. Karena siapa tahu dari dakwah ini ada orang yang tercerahkan, ada orang yang kemudian tersadarkan, apa yang dia amalkan, dia ikhlas bisa menutupi apapun yang kita tidak ikhlas. Maka bagi penulis kayak saya, itu yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan bukan duit, bukan tahta, bukan kekuasaan. Tapi kalau ada orang bilang, Alhamdulillah Ustadz, semenjak saya baca buku Ustadz, saya putus pacaran. Itu senang sekali saya. Lah kenapa? Bisa jadi orang ini bersaksi nanti di akhirat bahwa saya ada kontribusinya di dunia. Ini motivasi saya yang paling besar. Takut masuk neraka. Gak mutu banget saya takut masuk neraka. Gak apa-apa. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang kemudian takut pada kemudian Tuhannya ada kemudian dua dua surga bagi dia. Insya Allah. Maka takut pada Allah ini motivasi saya yang paling besar. Kalau surga ah, itu motivasi yang lain, tapi utamanya adalah neraka. Yang kedua, dunia saya pengen untuk jadi kenangan baik pada anak-anak saya. Ini yang memotivasi saya untuk belajar, ini yang memotivasi saya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, kadang-kadang di antara cowok-cowok itu ada yang suka melakukan perkara-perkara yang gak guna. Contoh misalnya apa? Nonton film porno misalnya. Perkara-perkara maksiat. Yang saya pikirin begini, kalau ada orang yang nonton film porno itu punya anak, kira-kira gimana pendapat Anda? Pas Anda lagi nonton film porno, tiba-tiba mati, anak Anda lihat, bapak aku mati nonton film porno. Kira-kira gimana ceritanya? Rela atau nggak kira-kira begitu? Maka saya menjauhkan dia daripada maksiat-maksiat yang kayak begitu. Maka saya menulis buku. Untuk apa? Supaya anaknya tahu bapaknya siapa. Dan kalau saya sudah mati, anaknya tahu harus berbuat apa. Itu motivasi saya yang kedua. Untuk anak-anak saya. Saya pengen diingat baik oleh anak-anak saya. Saya pengen ketika anak perempuan saya dewasa, kemudian dia ditanya, pengen nikah sama yang kayak gimana? Dia jawab, pengen nikah dengan orang kayak bapak saya. Itu berhasil. Ketika anak saya ditanya yang kecil, pengen jadi kayak apa? Pengen jadi kayak bapak saya. Ah, itu motivasi saya di dunia. Agar anak-anak saya itu tahu siapa bapaknya dan mau beraktivitas seperti bapaknya. Jadi ada motivasi akhirat, ada motivasi dunia. Insya Allah kalau itu kita jalani, insya Allah kita akan terus menerus berkembang dan tidak akan pernah cukup dengan satu hal. Allah Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah Malik. Berikutnya Tuan Usman tadi ada pertanyaan tentang bagaimana membangun uh, pendidikan berbasis akidah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri dengan standar berbasis akidah Islam? Apa kiatnya? Uh, <clears throat> yang saya pahami bahwa diri Eh, strategi pendidikan Islam adalah membentuk akliyah dan nafsiyah atau membentuk kepribadian Islam atau disebut dengan saksiyah Islamiyah. Jadi ada akliyah, ada nafsiyah. Akliyah itu pola pikir, nafsiyah itu pola perbuatan. Dua-dua ini harus berbasis akidah Islam. Namun kalau kita lihat mana yang lebih mempengaruhi perbuatan kepada pemikiran atau pemikiran kepada perbuatan. Biasanya pemahaman seseorang itulah yang e, mempengaruhi perbuatan seseorang. Ketika dia meyakini bahwa babi itu haram, ketika dihadapkan di depannya daging babi dan disebutkan, saat itu juga dia bisa muntah. Kenapa? Karena perilaku dia dipengaruhi oleh keyakinannya. Bagaimana dengan orang yang meyakini babi halal? disodorkan babi langsung enak sekali ini. Ini perilakunya itu dipengaruhi oleh pemahamannya. Maka dengan demikian, bagaimana kita merubah diri kita? Yang mer pertama adalah merubah pemahaman kita. Dan pemahaman ataupun perbuatan itu ada dasarnya, ada landasannya. Landasan pemahaman yang kalau mau berubah kepada yang pasti benar adalah landasan pemahaman yang benar. Apa itu pemahaman yang benar? Yaitu berlandaskan, landasan artinya akidah, berlandaskan Islam. Jika pemikiran kita satu persatu kita perbaiki, apa saja, misalnya kita memandang tentang tadi, tentang eh, misalnya tentang musik, kita perbaiki sesuai akidah Islam, nanti ada perilaku seputar musik seperti apa. Kita memahami tentang pergaulan. Kita pahami dengan akidah Islam. Bagaimana konsep pergaulan dengan berbasis akidah Islam. Maka ketika pergaulan kita pasti akan terpisah begitu lain sebagainya. Jadi jika kita ingin merubah diri kita dengan berbasis akidah, pertama pemahaman kita harus dirubah. Apa yang dirubah? Dasar pemahamannya. Apa dasarnya? Akidah Islam. Semua pemikiran pemahaman kita wajib disandarkan kepada akidah Islam. Setelah berubah pemikiran akan melahirkan pemahaman, pemahaman akan melahirkan suluk sebuah perbuatan. Sehingga hmm. perbuatan kita juga kita atur dengan akidah Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, luar biasa. Uh, ada beberapa titik uh, yang kalau kita lihat di masjid ini ada yang masih bolong-bolong, uh, ada yang masih mungkin belum sempurna dan siapa tahu uh, ada di antara kita, bahkan bukan ada di antara. Insya Allah semuanya ini pengen bahwa nanti kita di hadapan Allah punya amal yang mengalir abadi. Maka insya Allah akan ada penggalangan dana untuk masjid ini. Mungkin bisa di... Uh, dipandu oleh uh, Ustadz Somad memberikan motivasi untuk bersegera menyelesaikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau kekal abadi amalnya sampai mati menghadap Allah, maka selesaikanlah tangga-tangga dan menara-menara yang sengnya masih kelihatan ini. Berapapun yang kita berikan, inilah bukti akidah kita benar. Karena orang yang memberikan hartanya hilang. Yang mewakafkan tanah ini hilang. Padahal ini tanah ini strategis, pusat kota. Tapi hilang. Hilang, tak ada maknanya. Kalau orang tidak ada akidah yang benar. Kalau bisa memberikan semen, berikanlah. Kalau bisa memberikan batu bata, keramik, berikanlah. Datang ke Pak Ketua, Pak Al-Makmis SHMH. Ustadz Somad hanya nyuruh-nyuruh saja ceramah-ceramah. Dia sendiri pun tak memberikan. Nah, saya lupa pula buat dompet. Nah, mana empat orang? Panggil empat orang. Pegang um, empat sudut ya, sorban ini. Putarkan ke bawah ke sana. Wah, yang mutarkan artis. nah, duit. Panitia. Ustaz Nawir. Ustaz Nawir. Hmm, duitnya masih pakai klip pula, tak bisa dibuka. Allahu Akbar. Ma akal tafaf naita yang kau makan busuk. Wa ma labis tafaf laita yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafaf daita yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa mati hari esok menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yasba'ul mayita salasun. Yang mengiringi mayat ada tiga. Mal, harta. Wa ahluhu keluarga. Semuanya tinggal. Yang tinggal cuma satu. wa yabqa wahidun wa amaluhu. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Uh, Ustaz, sekalian doa Ustaz untuk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 kuatkan akidah keyakinan mereka waj'alhum minas salihin was salihat jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah min huffazil qur'an wal hafizat menjadi para penghafal Quran Allahumma sallimna wa sallimil muslimin selamatkan kami selamatkan semua kaum muslimin Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar Selamatkan kami anak cucu kami dari pala malapetaka bencana riba, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم